warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Arsala rasulahu bil huda wa الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين المسلمين Mari sama-sama kita memuji Allah serta bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para ulia, syuhada, ulama, salihin dan juga semoga Allah curah limpahkan hidayah yang tiada henti-hentinya untuk kita Allah perkenankan doa-doa dan permohonan kita Allah mudahkan segala persoalan dan hambatan yang kita hadapi Seandainya ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, rita, dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, yang saya muliakan. Izinkan sekali lagi mungkin saya mengingatkan kita semua untuk seandainya belum menyelesaikan puasa Syawal, mari kita tunaikan karena fadilah yang terkandung di dalamnya begitu sangat berharga sangat tinggi nilainya saya ulang sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man sama ramadana summa atsba'ahu sittatami syawal kasiyamid dahri Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan, Kemudian ia lanjutkan dengan puasa enam hari di bulan syawal maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. Bulan Syawal masih tersisa sekitar 10 hari ke depan dan karenanya yang belum menunaikan mari segera kita tunaikan untuk kesempatan tahun ini. Mungkin di tahun depan entah kita sempat bersama Syawal lagi ataupun tidak. Ya, kita tidak perlu menangisi seandainya Ramadan dan Syawal pergi meninggalkan kita karena Syawal pasti akan datang kembali yang patut kita cemas dan khawatir apakah akankah kita masih hidup di Syawal dan Ramadan tahun mendatang Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar radio yang saya hormati. Uh, kita lanjutkan pengajian tentang pembinaan akidah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kita masuk sekarang sambil mengulang-ulang kaji, sambil mengingat-ingat kembali apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita kaji, apa yang pernah kita dengar dari para guru kita tentang kehidupan dan misi perjuangan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan namanya di tiga tempat atau tiga rangkuman ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am. Mulai ayat pada ayat ke-85. Kalau Al-Quran cetakan ini di halaman sebelah kiri bagian tengah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas Kullum minas salihin Sebelumnya wa Yusuf wa Musa wa Haruna Wa kadhalika najzil muhsinin Sebelumnya lagi wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian lanjutkan dengan wa Zakari wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم wa وإخوانهم wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim sadaqallahul azim Bapak Ibu yang berbahagia di dalam rangkaian ayat-ayat ini tidak diceritakan secara detail tentang baik kehidupan maupun perjalanan misi kerasulan Nabi Ilyas juga tentang tugas amanah yang diemban beliau menyampaikan risalah kepada umat dan kaumnya tak nampak perjuangan penegakan iman penguatan akidah di dalam rangkaian ayat-ayat ini Bapak Ibu sebenarnya di sini ada teori bukan di sini ada para ulama ketika bertemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti ini mereka memiliki teori untuk menjelaskan keadaan-keadaan atau fakta-fakta pada ayat-ayat Al-Quran ini Eh, bahwa seandainya seorang nabi dan rasul saya ulang sekali bahwa jika di dalam ayat-ayat Al-Quran nama nabi dan rasul disebut secara berangkaian dengan sejumlah beberapa orang nama nabi dan rasul itu untuk menunjukkan kesamaan kesamaan misi dan tugas pokok mereka serta secara umum sama tantangan yang mereka hadapi. Jadi di sini mulai dari dikisahkan tentang Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas semuanya adalah orang-orang saleh. Artinya di masa kecil, di masa mereka menjalani kehidupan awal, mereka anak-anak terbaik di zamannya, remaja-remaja terbaik di era dan di tempat-tempat tersebut. Di sini titik kesamaannya. Semua para nabi ini dalam ayat-ayat lain nanti disebutkan masa-masa kecil mereka masa kanak-kanak dan remaja mereka yang sangat patuh dan taat kepada kedua orang tuanya dan juga mereka dalam posisi sebagai anak kecil dan remaja telah memiliki peran-peran tertentu untuk umat dan bangsanya. Di sini kesamaannya. Lihatlah, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Ishak itu kan putranya Nabi Ibrahim. Di masa kecil telah dijelaskan beberapa perannya, beberapa jalan hidupnya yang sangat patuh kepada ayahnya dan sangat membantu ibunya. Kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak. Sudah pernah kita bahas dulu di sini. Di masa Nabi Yakub menjadi maaf, di masa Nabi Ishak diangkat menjadi seorang nabi dan rasul yang beliau terus-menerus menerima kunjungan kaum dan umatnya untuk belajar untuk memahami akidah sampai-sampai Nabi Isa tak sempat memikirkan makanan dan minuman serta waktu istirahat oleh karenanya Nabi Isa meminta kepada putra-putranya waktu itu ada dua orang yang tua namanya Ais dan yang bungsu namanya uh, eh, Yakub untuk mencari makanan kepada beliau dan ringkas cerita Ishak yang lebih dahulu mendapatkan maaf saya ulas <laughs> uh, eh, Yakub yang lebih dahulu mendapatkan makanan untuk ayahnya Nabi Isa dan Nabi Isa mendoakan Yakub untuk menjadi seorang nabi dan rasul juga. Ini adalah kisah di dalam Al-Quran kisah yang benar, kisah yang nyata, kisah terbahi tanpa dongeng dan tanpa basa-basi. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekedar untuk membuat kita mengenang ngenang mengingat-ingat tentang masa lalu. Bukan, sama sekali bukan. Kisah di dalamnya penuh pembelajaran. Kisah di dalamnya penuh dengan ibrah yang senantiasa dapat digali, dipahami, dan diamalkan untuk kepentingan masa kini ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa. Muhammad Kutub menjelaskan bahwa tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh umat masa kini itu semuanya pernah dihadapi oleh umat-umat terdahulu dengan beragam bentuk dan jenisnya. Dan umat masa lalu telah menghadapinya dan mereka sukses menghadapinya dalam batas-batas tertentu dan dalam batas-batas tertentu yang lain mungkin mengalami sedikit kegagalan kegagalan sebagai sebuah upaya kemanusiaan maka kita belajar pada kegagalan tersebut dan juga belajar pada kesuksesan itu untuk menghadapi masa kini makanya sejarah itu cerminan bukan sekedar kenangan mari kita ubah sejarah masa lalu untuk menjadi cermin bagi masa kini untuk menjadi panduan masa kini dan juga untuk menjawab tantangan di masa depan. Inilah dia Nabi Ilyas. Sekali lagi dalam rangkaian surah Al-An'am ayat 85 ini tidak dikisahkan tentang kedetilan riwayat hidup beliau. Juga tidak dikisahkan tentang bagaimana beliau menyampaikan risalah kepada umat dan kaumnya. Lalu nanti ada teori lain akan halnya ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat penceritaan yang detil tentang kehidupannya baik kehidupan personalnya, kehidupan perorangan maupun kehidupan bersama kaumnya maka ini bermakna ada kekhususan pada mereka yang tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain ada kekhasan, ada yang berbeda, jalan hidup yang ditempuh. Makanya dikisahkan lebih rinci. Seperti kisah Nabi Yusuf disebut lebih rinci. Artinya manusia rata-rata menjalani kehidupan tak seperti Nabi Yusuf. Manusia rata-rata umumnya menjalani kehidupan yang saling mirip antara satu sama lain. Antara Nabi Zakaria dengan Yahya itu ada kemiripan antara Nabi Ismail dan Isa dan Yahya dan Isa ada kemiripan-kemiripan uh, Isa beda nanti Isa juga disebutkan masa kecilnya nah, yang seperti ini dikisahkan secara detil pada kehidupan Nabi Yusuf bahwa eh, kehidupan yang dijalani beliau itu memang unik itu memang berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh para nabi dan rasul yang lain dan umat umumnya. Oleh karena maka kehidupan kita masa kini itu tak beda-beda jauh juga dengan apa yang pernah dijalani oleh para nabi dan rasul-rasul yang lain yang mereka tidak dikisahkan kehidupan personalnya secara detail. Itu dia teorinya. Dan yang ketiga adalah ketika ada dialog, ada interaksi, ada bersoal jawab ada saling bercakap antara seorang nabi dan rasul dengan kaum dan umatnya nah itu untuk menunjukkan dahsyatnya perjuangan yang mereka lakukan bagaimana Nabi Nuh berdialog bagaimana Nabi Hud berdialog ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu dialog nanti dijawab oleh mereka nah dalam konteks inilah kisah tentang kehidupan Nabi Ilyas menjadi sedikit lebih panjang. Nabi Ilyas juga berdialog dengan kaumnya. Bedanya dengan Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut tidak dikisahkan respon atau jawaban dari dialog-dialog tersebut. Nabi Nuh begitu mulai berbicara, tam laju ibalah nyuruh gaji itu Nabi Hud juga demikian Nabi Saleh Nabi Lut juga demikian Nabi Ibrahim juga demikian nah, Nabi Ilyas tidak beliau berbicara dengan mereka dan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci bagaimana tanggapan atau jawaban mereka terhadap ucapan ucapan Nabi Ilyas kita lihat di dalam surah dalam surah As-Safat As-Safat ayat 123 wa inna ilyasa laminal mursalin id qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'law wa tazaruna ahsanal khaliqin Allahu Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin fakazzabuhu fa innahum la muhdarun illa ibadallahil mukhlasin ya hanya lima atau enam ayat tetapi sudah mereportasi apa menceritakan memaparkan melukiskan bagaimana perjalanan dakwah yang dilalui oleh Nabi Ilyas Nabi Ilyas berkata, Allah awali firmannya dengan pemberitahuan sesungguhnya Ilyas itu benar-benar sebagai salah seorang rasul yang kami utus kata Allah. Ingatlah wahai Muhammad dan wahai para pembaca Al-Qur'an ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian tidak bertakwa?" sebuah pertanyaan yang terkadang nggak perlu jawaban sama seperti kita bertanya kepada teman atau anak-anak kita mengapa kalian tidak sholat apa perlu jawaban ijakong hanagli apa perlu jawaban berdak eh, jak mentujiknya nampaki lah masjid mangat daduk pada kupi apa pakai apa itu yang kita perlu enggak kan bukan ketika pertanyaan itu kita tujukan itu maksudnya ayolah kita salah cuma bahasa yang digunakan beragam dan bervariasi boleh jadi sebelumnya sudah ada kalimat yang seperti tadi apa yang sebenarnya ayo kita salah mari kita salah Ana aja orangnya udah pakai yuk kita salah iing mulai beli lah udah besok lusa yuk bang dek Tak, bu Ya, tajak masjid Hampir tidak ada alasan lagi untuk tidak pergi ke masjid sekarang Masjid mewah betul Beberapa waktu lalu sudah pernah saya ceritakan Datang orang Kelantan ke sini Di sana begitu naik apa tangga itu dari tempat parkir Langsung sujud dia Tak sangka lah saya ni Baik Meupinipin wadro ah. Anu maksudnya dia bawa anak ah hebat betul ya tak ada di Malaysia macam ni <laughs> ha, bukan ha. maka roh dapatih tanya artinya mungkin 20 tahun yang lalu ketika dia pernah ke sini tidak seperti ini atau belum seperti ini dan beberapa masjid lain yang ada di sekitar di Bandar Aceh ini juga ya juga seperti itu bagus-bagus sekali sudah masjid kita ini makanya hampir tidak ada alasan untuk tidak pergi ke masjid hanya taduk lang kedai kopi mak kedai kopi bin pala kan agak itu <laughs> masalah je kan maksud saya begini boleh duduk di kedai kopi kan begitu waktu salat kita ke masjid azan berkemandang kita ke masjid begitu azan selesai kita salat dulu selesai salat nah silakan ke kedai kopi lagi tu baik bengi urung buka kopi ke lo ustaz yang bijak kedai kopi gara-gara yang lagu kopi enggak saya aja masuk ke kedai kopi. Ni yang nak pegar-pegar lagi yang keluar lonjak kedai kopi punya. Lumayan lah, nak payah gratis. Ya. <laughs> Jadi bapa ibu berbahagia. Sekali lagi hampir tidak ada alasan. Apalagi kalau sekedar duduk-duduk di jambu siskamling, duduk-duduk di di apa di di bini-bini jalan bak ulai jumatan bak ulai tutu yuk bak perdetri nya <laughs> yang kala ke cara pe yuk perdetri kan Itu jauh lebih bermakna duduk di dalam masjid. Apalagi masjid ini. Masjid raya ini nggak pernah mati lampu Bapak Ibu bahagia. Seluruh kota seandainya lampunya padam, lampunya mati, masjid ini nggak mati lampu. begitu sudah disiapkan oleh ya mulai dari pemerintah, para ulama, ya kita semualah juga para jamaah sudah berupaya menyiapkan masjid ini. Walaupun ada di sana sini berbagai ketidaksempurnaan tapi itulah upaya manusia kan. Di beberapa tempat nak urung kaya lagi haji Haji Harun ha? kecil lumi lah. Pegat masjid kan. Mewah juga masjidnya walaupun kecil. Mabek ni jak ke mana doh halal. Jak kena beramai-ramai no lah. Sebahagian pergi ke sana, sebahagian pergi ke sini. Masjid Lamprit ye, Upah Raya mungkin seperempat masjid ini juga nyaman sekali di dalam masjid Kutub Tulum Syahadah Masjid Jami Darussalam Masjid Kopelma Sekarang sampai ke Tungkup pun mewah sekali sudah masjid ya, ya, Mungkin seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi lah Masjid Tungkup Mungkin jadi masjid salah satu masjid yang paling mewah Bolung lagi di sana ulai karing lagi Itu dah sikit lagi hampir selesai si baru kok tu yang tak ke masjid dah kadang cukup megah ide punge menanti ide kampung keramat hampir seluruh sudut kota Bapak Ibu berbahagia seluruh sudut kota Bandar Aceh sekarang ini masjidnya luar biasa mewahnya berapa waktu yang lalu sebelum yang Kelantan ini datang datang orang Lombok ke sini orang Lombok kan Lombok dipopulerkan bahasanya ne, apa negeri seribu masjid dia terkejut ah lebih banyak di sini kayaknya ustaz masjid itulah kami nggak ngomong ngomong tak penting saya bilang yang penting fakta membuktikan survei membuktikan lihat sendiri <laughs> ha gitu orang anti orang tulis yang bak koran bak majalah bak TV bak YouTube negeri seribu masjid negeri seribu kita kutalam mentang coba hitung pak. Ayo dah hitung masjid utalamnya Pertama masjid Mbak Bineh dengan tu polisi Binih asrama polisi Hanya Mbak Bineh asrama tentera Hanya Dalam kota alam Hanya ah, Yang kena tagonya Tidak oh, tagonya masjid Kampung keramat pada rumah masjid Darussalam Darussalam Yang dalam kampung Darussalam Lima masjid Kampung terdekat ada sepuluh masjid Maka je waktu ibang Hanya mahasiswa naik tuhoja Widih tu Widih tu Widih tu Widih tu Maka nak ajak masjid Hanya tuhoja alih Pak Jujur mentuji mentuji bang ya ke londuk ino hendak banyak sekali masjid sudah tinggal minta urung yak masjid tu apa ibaratnya makanya baik pakai-pakai lah masjid baik dawa-dawa lah masjid nyona kira-kira yang kurung pah na yang salah na yang kurung jero. tak putupat bacu-bacu enggak bisa kita putupat mengkeru-keru kenapa karena lawan yang keru si kalau kita bilang keras akan direspon lebih keras lagi suhu bala ada ibalasuh lebih diganong <laughs> gitu. nggak selesai dia dengan kekerasan makanya ayat yang ini baca Abu tadi Abu Manaf tadi walladina ma'ahu uh, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda walal kufar ruhama'u bainahum nah, ashidda 'alal kufar artinya tegas ketika menghadapi para kafir para penentang agama Allah yang tidak seagama dengan kita ruhama ubainahum saling kasih sayang bersama mereka mereka apa mereka yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian mereka mendirikan salat kemudian mereka membayar zakat kata Rasulullah dalam hadis Abu Daud begitu mereka melaksanakan tiga rukun Islam ini maka haram darahnya ditumpahkan atas namaku atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka baca syahadat ketika mereka mendirikan salat ketika mereka membayar zakat maka darahnya tak boleh lagi ditumpahkan tak boleh lagi dilukai hatinya karena dia ada bagian dari dirimu kalau engkau melukai hatinya berarti kau melukai hatimu sendiri nah orang yang lebih waras daripada Allah <laughs> yang melukai hatinya sendiri begitulah nah kembali kepada kisah Nabi Ilyas alaihi salam Nabi Ilyas dikisahkan dalam surah As-Saffat ayat 123 beliau betul-betul sebagai seorang rasul lalu beliau berkata ingatlah beliau berkata kepada kaumnya mengapa kalian tidak bertakwa sebelum-sebelumnya udah dibilang Wahai orang-orang beriman bertakwalah Wahai kaumku bertakwalah Wahai saudara-saudaraku bertakwalah kepada Allah Setelah dibilang beberapa kali Sekarang digunakan ting bahasa yang memiliki tingkat yang lebih tinggi lagi Level atas sedikit nah, Apa itu? Ala tatakun Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Di dalam tafsir At-Tabari dikutip beberapa riwayat Bahwa waktu itu Nabi Ilyas keliling bertemu dengan orang-orang mereka sedang panen sayur, panen kacang, panen tumbuh-tumbuhan, panen yang lain-lain. Begitu banyak panennya. Karena banyak panennya mereka igro-gro lumpal-lumpal, lampengeh lalan supo di lumpal-lumpal. Kenapa? Karena sudah panen. Dalam keadaan <coughs> kemudian ke tempat lain Nabi Ilyas melihat mereka membawa pulang ternak ke kandang pahalanya domba kambing lembu kerbau kerbau hanam okay. pokoknya <coughs> binatang-binatang ternak mereka mereka giring pulang ke kandang kemudian yang lain bawa pulang barang-barang perniagaan peng segala macam menghinan, pirainan, sutra nainan, bawa pulang hasil perniagaan mereka oh semuanya senang semua tu chen chen semua tu gerhing gerhing tu senyum senyum tu kim kim galak konli pakon berhasil semuanya ah dalam konteks dalam keadaan seperti ini wahai kaumku kalian begitu senang begitu bahagia begitu berhasil begitu sukses ala tatakun mengapa kalian tak bertakwa juga jadi pemilik-pemilik kedai kopi lupa jaya orang Jawa kedai kopi don ah ala tatakun pakah hanu jadang ke masjid yang menyon jadang masjid pakat surtuh dong, urang dumnale pahala dron ka yang pedagang-pedagang yang lain begitu juga kalau kita di mana yang pegawai-pegawai yang pejabat-pejabat empat kum dulu ya oh, oh yang tulis-tulis lain ho oh, ka Lupa aja kamu tulis-tulis no, terpeduk supaya gejak ke no. Jabatan bebe ayah. Lebih ayah jabatan kadang-kadang yang kau yang. Nyanyi aku pedu bahu tinget bahu. Eh. Peh peduk dua bahu ha. Nya gejak peh deku ke nya. Pakon, raya-raya tak ka jabatan. Nya munyo gejak keno, munyo wali kota aja keno kepala dinas buntring no. 30 minen. kamu bari no mandu. Bapak, <laughs> bapak. Nya ba geduk ada nji no. Ana peh tepu, ana peh sama no. Ba kamu mandu en sama. Bapak ibu raga nya mantawo kota aja keno mandu. Rihlah Ibnu Batutah itu menceritakan bahawa ketika beliau singgah di Pasai, Ibnu Battuta itu orang Tunisia, orang Tunisia, orang Tunisia atau orang Maroko pokoknya daerah Afrika Utara itu melakukan perjalanan panjang berput, memutar mengelilingi bumi dengan perahu layarnya eh, lalu singgah di beberapa daerah kesultanan. Beliau tulis itu semua. Satu yang beliau singgah adalah Pasai. Apa kata beliau di Pasai? Eh apa kata beliau tentang Pasai? Begitu saya singgah di Pasai di subuh hari Jumat yang berkah itu. Para menteri itu ramai-ramai datang. Rupanya di sana sultan menyampaikan titahnya dari dalam masjid. Begitu selesai melaksanakan salat, berzikir dan berdoa, eh, sultan pun berbalik kanan menerima pengaduan para menteri dan pembantunya. Lalu menerima pengaduan rakyatnya. Maaf saya ulang, menerima pengaduan rakyatnya. Lalu memanggil menteri satu persatu. Jawab, tunaikan, laksanakan. Nah, aku juga, wahai raja yang agung, yang yang mulia, yang bijaksana. Kamu kalinyo hana untuk mengkoh padi. Pakan awai koh dulu. Dengar menteri pertanian. Lakukan apa yang bisa supaya padi begitu mengkoh berdoa ekor dulu. Ha, kan begitu. Tuluhnya burung pipin maksudnya Seandainya ada lagi rakyat yang mengadu pak Kamu lampu mati lebih lu mati daripada udip Nyopak punya anak nampu Udip lampu dondon tak udip ni <laughs> ah, Misalnya kan Jawab Hei eh, mana PLN udip lampu Nyohan dondon dondon udip dia udip ni ah. Nyok IPDAM kaputuh Kibanjara tak sambung kembali Jawab Direktur PDAM Udep i, udep drone. <laughs> Ya, kamu gitu kan. Udep i, udep gaji drone. Wahai ketua PDAM. Nyohana udep i, hana udep gaji drone. Ya. Namun grek, namun grok, namun tek, namun tok. Kan lagi kan. Maka menteri kepala-kepala dinah ha, yang tuju. anak itu ha, hoplung. Kenapa? Dihadapkan pada rakyat. Yang rakyat jak kenosi. Nyebek jak menteri, gejak jak sultan, gejak kepala negara, gejak kepala kota dan segala Di rakyat ideh kadem. Lantago Kampung jangan ke sini juga semuanya nah itulah yang dimaksud dengan masjid di masa itu dikisahkan oleh Ibnu Battuta begitu dia sultan berbalik arah menerima pengaduan bukan hanya menerima pengaduan juga menerima segala hadiah-hadiah dari rakyatnya jadi baik tu maka yang raja-raja ajak kena tu nama hadiah nama capli tu yang batik ke ung dah nyanyi <laughs> macam beli naik me bau ung naik me macam-macam begitu terbangun rasa cinta dan kasih sayang antara pemimpin dengan rakyatnya ada orang begitu terpilih dia hang bijuk umpul oleh rakyat pakai dah kepeng dah semangai me proposal dia nyan nyangka keliru kita udah salah juga kita rakyat-rakyat ini udah salah juga begitu ada orang udah dapat jawatan udah kita minta-minta terus jangan jangan cepat kali minta. boleh nanti ya jangan cepat-cepat kali ya. Kenapa? Karena takut takutnya ah, anggota DPR menanci DPRK, DPRA, DPR RI, DPD pulau. Pokoknya oh, bukan ngono <laughs> kan. Semuanya Bapak Ibu yang berbahagia Allah tak takut deh kadu pilih dro nomor jadi. Kenapa juga tak mau bertakwa? DPR tingkat provinsi kan ini masjid provinsi. DPR tingkat kota Anak ah, lagi masih otak <laughs> Bukan pulang Anak tu orang Terserahlah Pokoknya Ini masjid Ini tempat Bertemunya kaum muslimin Kaum mukminin. Innama ya'muru Allah. Yang hanya orang-orang beriman kepada Allah Dan hari akhiratlah Yang menghidupkan masjid ini nggak ada datang si Ahok ke sini jangan tunggu nggak ada datang oh, non muslim si kafir itu ya ke sini untuk memakmurkan masjid maka yang dalam dirinya ada iman walaupun sebesar biji sawi buktikan bahwa dalam diri kita ada iman kita buktikan dengan memakmurkan masjid ini ala takut saya ulang sekali lagi beliau Nabi Ilyas melafalkan kalimat ini dalam konteks masyarakat sedang bahagia, sedang tertawa, sedang bergembira, sedang dalam keadaan bersyukur, banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Makanya Allah katakan wana belukum bil khair wasyarri. Kami uji kalian dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. dengan kekayaan dan dengan kemiskinan, dengan kesehatan dan juga dengan keadaan sakit. Banyak sekali orang lulus ujian berbentuk penyakit. Jarang orang lulus ujian dalam bentuk kesehatan. Banyak orang lulus ujian ketika diberikan kesulitan dan mereka gagal pada saat diberikan ujian berupa kemudahan dan kebahagiaan. Oban gumpa laju meratif oh sakit laju muka oi misalnya kan oh susah bapa ibu berbahagia langsung teringat pada Allah begitu senang kedua tua biang ke Tuhan begitulah gambarannya maka ala tattaqun atad'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin apakah kalian berdoa kepada Baal. Baal ini ada tiga riwayat tentang Baal tapi nggak mungkin kita kisahkan semuanya. Baal ini adalah sembahan mereka. Dalam satu riwayat disebut pohon, dalam riwayat lain disebut e, binatang yang tubuhnya tubuhnya binatang apa? Tubuhnya binatang, kepalanya manusia. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah nama para dewa Intinya Baal ini adalah sembahan mereka. Apakah kalian sukses ini karena kalian berdoa kepada Baal? Lalu kemudian apa dia kata, oi Baalnya? Bangka setelah kalian uh, memetik hasil, memetik buah-buahan, lalu kalian berikan sesajian kepada Baal itu. Mirip dengan kehidupan sebahagian masyarakat Aceh tempoh dulu waktu saya masih kanak-kanak masih sebesar dia tu main pulih kau ya kan ke dalam sungai pulih rakit ruwa rabu waki bak bulun safa pegar rakit ring rakit bak arang kilih rakit palih rakit celaka macam-macam namanya itu kan rakit bak pisang macam-macam bikin atas rakit taruh ayam goreng ayam panggang ayam masak kuah merah ayam masak kuah putih ayam masak pulau si gala mano si uduk ada rakit panyut, ya panyut. untuk siapa untuk jin pari saya masih sebesar itu saya tunggu di tikungan sungai ketika rakit itu hanyut ke sana di tikungan sungai enggak nampak lagi kalau kalau dilak orang melompatlah kami bertiga ke dalam sungai berenang naik ke atas rakit kami makanlah semua itu nanti rakit ini hanyut sampai ke kuala sana Orang-orang kampung naik sepeda Pergi ke Kuala Nengok rakitnya Begitu tengok sudah kosong Manok putih Manok hitam Manok merah Yang mana kabih Baju mana Oh Kana jin Yang baju Manok tanya Jadilah saya sebagai jin Waktu <laughs> itu ya Apa ibu beragam Nah Kaumnya Nabi Ilyas Begitu Mereka panen mereka sukses mereka berhasil tetapi bukan bertakwa kepada Allah watazaruna ahsanal khaliqin kalian abaikan pencipta terbaik kalian abaikan Allah tetapi kalian memberikan sesajian kepada jin pari muno dan segala macam kepada baal apakah dulu segala tumbuhan ini tumbuh karena si baal itu Apakah dulu kalian punya anak karena diberikan oleh si Baal? Apakah dulu ketika kalian ingin sukses si Baal ini apa sukses? Maka kalian memberikan sesajian dan sebagainya. Watazaruna ahsanal khaliqin yang kalian abaikan pencipta terbaik. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awalin. Kalian lupa akan Allah yang Allah itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang tua kalian maksudnya kakek nenek moyang kalian dulu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang tua nenek moyang indatu kalian semuanya itu bukan kalian saja yang diciptakan oleh Allah fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun mereka tidak menjawab Tetapi mereka berpaling Istrinya Hei bapak ibu yang berbahagia Menghadapi orang sengap mengkap anda. Dah pegah pun dah pegah hmm, Mata debri dia matang ke masjid Hai pak jangan begitu Pergilah ke masjid Dibeli ada gerai Pak ayolah kita sama-sama ke masjid Bapak Ibu kalau sengak mengkap begini capek juga kita hadapi. Kita sampaikan kritikan, kita berikan masukan.